Lancar tadi nggak salah ya. Lancar. Tidak bisa nemeni dia. astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan keterangan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dan ini sebenarnya adalah penyebutan secara makna dari riwayat-riwayat yang sahih tentang kejadian akhir zaman terkait dengan Ya'juj wa Ma'juj. Taib. Urutan-urutannya seperti itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Setelah matinya Ya'juj wa Ma'juj, Allah mengutus burung-burung yang besar, kanakil bukti. Ya. Yang kemudian mengambil bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Taib sehingga hilanglah bangkai-bangkai tadi dilempar ke tempat yang Allah kehendaki. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jal menurunkan hujan yang deras. Dan Allah memerintahkan bumi untuk mengeluarkan barokah. Yani Allah memberkahi bumi. Keluar kebaikan-kebaikan. Sampai disebutkan dalam hadis. Hatta takunar rumanah takfi alfi'am minan nas satu buah delima ini mencukupi sekelompok manusia yang banyak. Besar delima ini. Diberkahi. Dan juga bisa digunakan untuk berteduh. Bayangannya ya orang berteduh di bawah e, buah ini atau kulit buah ini beberapa orang berteduh di bawahnya wa yubarikullahu fi ar-risli yakni laban. Allah juga memberkahi susu yang dihasilkan oleh hewan-hewan yang diperah susunya. Apakah itu onta ya, atau bakor atau ibil? Al-laban diberkahi oleh Allah hatta innal lakhata minal ibil la takfil fi'a minan nas. Ya. Satu perahan dari onta ini mencukupi fi'am minan nas. Orang yang sangat banyak. Ya. Wahattal lakhah minal bakor. Sampai satu perahan sapi takfi kathira minan nas. Mencukupi banyak manusia. Walakhah minal ma'iz takfil batun minan nas. Ya. Dan satu perahan kambing mencukupi batun Baten ini lebih kecil dari Fi'am. Fi'am Qabilah. Fi'am itu Qabilah besar. Batan ini lebih kecil lagi. Ya. min Allah dan barokah itu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kalau Allah memberkahi sesuatu, ya, maka sungguh kebaikan yang banyak ya, akan apa namanya e, tampak dan dirasakan. Dan ini juga dalil di antara dalil-dalil ya adanya barokah. Kisah di akhir zaman ini termasuk di antara dalil-dalil adanya barokah dan juga dalil annal barakata minallah, bahwasanya barokah itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Hudaybiyah, ketika kaum muslimin kekurangan air, habis air itu kecuali hanya satu tempat yang mereka sisakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka tidak akan memakai untuk diri mereka sendiri. Ya. Mereka lebih mencintai Nabi Alaihi Wasallam lebih daripada cinta mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Tersisa air, mereka tidak gunakan untuk diri mereka. Mereka bawa untuk siapa? Nabi Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Nabi memasukkan tangan beliau, wajadullah azza wajal, Allah diminta oleh Nabi, Nabi berdoa kepada Allah azza wajal agar memberkahi air yang tersisa sedikit ini, Fayahruju, ya maka keluar dari yadin Nabi SAW ya dari jari jemari Nabi Asabi keluar apa namanya air dan ketika itu para sahabat berjumlah lebih dari 1400 orang ya mereka semuanya minum dari air tadi ya tawabba berwuduk dari air tadi dan mereka memenuhi tempat-tempat perbekalan air mereka dengan air yang keluar dari jari jemari Nabi saw Dan ketika itu Nabi SAW tidak membiarkan kesempatan begitu saja. Ya. Beliau segera mengucapkan al-barokah minallah. Barokah itu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Para sahabat mereka diselamatkan dari Allah Azza wa Jalla dari keyakinan-keyakinan yang batilah. Tetapi mungkin kisah ini akan sampai kepada ajial, kepada apa? generasi-generasi berikutnya. Ya. Dan ada orang-orang yang ingin menggunakan kesempatan kisah-kisah ini untuk apa namanya ya menunjukkan bahwasanya barokah bukan dari Allah azza Wajal maka dalam kisah tadi Nabi SAW mengucapkan kalimat yang mulia ini. Beliau mengingatkan al-barakatu minallah. Barokah itu dari Allah Azza Wajal Bukan dari Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi kisah ini, ya. ya, kisah Ya'juj wa Ma'juj termasuk di antara, ya, ini rangkaian kisah ini termasuk di antara perkara yang menunjukkan ketika Allah memberkahi susu, maka susu ini mencukupi banyak orang, ya, dan seterusnya. Taib. Dan ketika Nabi Isa tinggal di dunia beberapa tahun, disebutkan dalam sebagian riwayat sab'a sinin, tujuh tahun. Di situ muncul keadilan Taib. Dan keamanan yang luar biasa. Sampai disebutkan anak-anak bermain dengan ular. Ya. Taib. Jadi anak-anak bermain dengan ular. La yakhaf, tidak ada, tidak ada rasa apa? Takut. Ya. Nah, dan ini tidak boleh diambil faedah. Untuk kita bermain dengan apa namanya? Ya, ular. Anak-anak kecil suruh main dengan ular. Nah, Taib. Dengan hewan-hewan yang berbisa. Perintah Nabi SAW untuk kita membunuhnya. Ya ini gambaran betapa ketika itu sangat apa? Aman. Taib. Sampai kemudian wafatlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan Nabi Isa Taib dimakamkan di bumi ini. Allah telah menjanjikan manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Ya. Dimakamkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekh Rabi rahimahullah wa hafizahu beliau meringkas kisah yang terkait dengan kejadian ini beliau mengatakan summa ba'da dzalik yursilullahu rihan ila qaumi Isa tayyibatan fayamutun kemudian Allah mengutus angin kepada kaumnya Nabi Isa ini kaum mukminin ya. kaumnya Nabi Isa ini kaum mukminin tayyibatan angin yang sangat tayyibah fayamutun mereka pun meninggal dengan apa dengan sebab angin tadi ya Taib. Setelah itu tidak ada lagi orang-orang yang baik. Ya. Dan ini maksud dari sabda Nabi SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati wahirina alal haq. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan terus ada ta'ifah mansurah. Kelompok yang Allah tolong. Ya. Sampai datang amrullah. Dan amrullah ini wallahu alam adalah rihan angin yang Allah apa? utus. Ya, Allah kirim angin ini sehingga tidak menyisakan orang yang beriman di muka bumi ini kecuali mereka akan meninggal biidznillah azza wajal. Summa ya'ti ba'da dhalik. kemudian setelah itu tidak ada yang tersisa kecuali sirarul khalqi makhluk-makhluk yang paling jelek di muka bumi. Yataharujuna kataharujil humur. Mereka adalah orang-orang yang apa namanya? ya taharujun. mereka ini orang-orang yang eh, apa namanya? tidak teratur, beringas atau taib apa namanya? tidak. Nah, seperti itu, seperti humur, seperti nam himar, ya. Taib. Wa alaihim taqumus sa'ah atas merekalah Allah menegakkan hari kiamat. Wahadihi min alamati sa'atil kubro. Apa yang kita sebutkan di atas ya, adalah di antara tanda-tanda kiamat kubro. Ya. Minha hurujud dajjal. Di antaranya adalah keluarnya dajjal. Wa minha nuzul Isa. Turunnya Nabi Isa. Wa minha hurujud dabah. Di antaranya adalah keluarnya nama hewan melata dari dalam bumi. Ya tegalam ya berbicara. Baik. Wa minha tulu syams. Dan di antara tanda kiamat kubro adalah tulu syams terbitnya matahari min maghribiha dari tempat tenggelamnya wa hakadha wa hadhihi kulluha taqa semua ini betul-betul akan terjadi wahya minal ayatil kubro dan ini termasuk tanda-tanda kiamat apa kubro dan penyebutan kiamat atau tanda kiamat kubro dan sugro tidak ada dalam hadis sebenarnya ini tidak ada dalam hadis Rasul Rasul mengatakan ini adalah tanda kiamat mada kubro ini tanda kiamat sughra, tidak. Namun ini apa yang disebutkan oleh para ulama membagi ya dengan kubro dan sughra ya di antaranya adalah karena yang kubro ini terjadi di akhir zaman ya disebutkan dalam rangkaian riwayat yang tanda-tanda ini kalau sudah datang maka akan terus diikuti dengan tanda-tanda apa berikutnya dengan cepat sampai kemudian apa namanya e, e, ditegakkan hari kiamat ada pun tanda-tanda kiamat sughra ini banyak. Seperti wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutusnya Nabi sallallahu seperti Nabi bersabda, "Buistu ana was-sa'ah kahatain." Nabi mengatakan, "Saya diutus ya, bersama dengan hari kiamat kahatain seperti ini." Ya. Dua jari telunjuk dan wusta beliau jajarkan yakni menunjukkan diutusnya nabi dengan hari kiamat tidak ada apa? Ya, tidak ada jarak. Atau sebagian ulama menafsirkan perbedaannya sangat sedikit. Sebagaimana perbedaan panjangnya apa? Dua jari ini. usta dan apa? Sababah telunjuk yakni sangat sedikit perbedaan panjangnya. Ini menunjukkan dekatnya ya hari kiamat. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi yang lain sesudah beliau salawatullahi wassalamuhu alaih. Nah, demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, pembahasan terkait dengan nuzul Isa alaihi salatu wasalam, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam yang kemudian disebutkan juga kisah e, dibunuhnya Dajjal dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Baik. <clears throat> Bismillah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal selanjutnya. <clears throat> Wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankusu kama jaa fil khabar. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Taib. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal melanjutkan penyebutan pokok-pokok usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ini dikaitkan dengan pembahasan yang telah lalu, ikhwan. Jadi Imam Ahmad mengatakan di antara ya pokok-pokok sunnah yang barang siapa menyelisihi pokok tersebut walaupun hanya satu, maka dia bukan termasuk dari apa? Ahlus sunnah. Ya. Walaupun satu. Karena ini termasuk pokok-pokok yang besar, usul. Nah, dan ini tentunya bagi orang-orang yang telah tegak atasnya hujah Adapun orang-orang yang jahil maka seperti terangkan oleh para ulama yu'allam. Ya. Mereka diajari, ditegakkan alaihim hujjah. Jika telah ditegakkan hujjah mereka tetap saja mengingkari, maka ya sudah. Nah, kita katakan mereka juga laisu min ahli sunnah, bukan termasuk ahli sunnah. Kata beliau, di antara pokok tersebut adalah ahlu sunnah meyakini bahwasanya al-iman qaulun wa amal ucapan dan amalan. Yazidu wa kus bertambah dan berkurang. Kama jaa fil khabar, sebagaimana disebutkan dalam khabar, yakni dalil, hadis. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mukminin, kaum mukminin yang paling sempurna imanan keimanannya adalah ahsanuhum khuluqan orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Yeah. Taib. Ini di antara faedah yang mungkin bisa kita ambil pada kesempatan majelis ini ikhwanam ya. Banyak dalil tentang iman itu terdiri dari ucapan, i'tiqad dan juga apa? perbuatan. Ya. Yang sering kita sebut dan sering kita dengar adalah Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada 70 sekian cabang. Ya, a'laha yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batan atau syu'batun minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Wahuna di sini Al-Imamu Ahmad bin Hambal rahimahullah belum menyebutkan dalil yang lain. Ya. Taib. Kenapa Syekh Al-Imam Ahmad bin Hambal tidak menyebutkan hadis siapa? Abu Hurairah. Nah. nah. Taib. Wabillahi taufiq. Ini di antara faedah kita membaca kitab-kitab apa namanya? I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita dapatkan Imam Ahmad menyebutkan dalil ini, ya. Imam Syafi'i menyebutkan dalil yang lain, ya dalam keadaan ya mereka tahu banyak dalil yang apa yang lain nah, terkadang di dalam kitab ini menyebutkan dalil ini dalam kitab yang lain menyebutkan dalil yang apa yang lain ya fawaid azimah ikhwanam ketika kita mengulang-ulang pembahasan i'tiqad misalnya kita selesai dari buku ini kemudian kita membaca bukunya Al-Barbahari misalnya Syarh Sunnah sama saja nanti ketika membahas masalah iman namun ada faedah lain yang mungkin akan kita dapatkan, misalnya menyebutkan dalil yang lain. Ya. Atau kita membaca kitab apa namanya? Eh, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah As-Sabuni juga demikian. Ya. Wabillahi taufiq. Nah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan dalil ini, akmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Toib. Taib. Kita baca keterangan Syekh Robi nah, sambil kita memperhatikan ucapan Imam Ahmad di atas. Kata Syekh Robi, "Fal imanu qaulun wa amal." Iman itu ucapan dan perbuatan. Nah, di sini sering terjadi iskal. Loh, Mana? I'tiqad. Katanya iman kan terdiri dari apa? I'tiqad. Nah. baik nah. Kenapa Imam Ahmad tidak menyebutkan i'tiqad? Di dalam risalah ini Imam Ahmad mengatakan iman adalah qaulun ucapan wa amal dan apa? perbuatan. Aina li'tiqadat? Mana i'tiqad tidak disebut? Ya. Di sini perlu kita memahami ucapan salaf. Ya. Salaf kalau mengucapkan qaulun dan amalun masuk di dalamnya qaulul qalbi wa amalul qalbi. Masuk di dalamnya ucapan apa? Hati dan amalan apa? Hati. Itu sudah difahami. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Ya. Maka ketika para ulama mengatakan al-imanu qaulun wa amalun, ya. Maka yang dimaksud adalah qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Maka masuk di dalamnya qaulul qalbi, ucapan hati. Wal lisan dan juga ucapan apa? Lisan. Ya. Karena hati pun kalau bicara bisa dikatakan qaulun ketika kita katakan qaulun nafs, ucapan apa? Hati. Wa amalul qalbi, masuk di dalamnya amalan hati wa amalul jawarih dan amalan apa? badan. Au taqul atau engkau bisa katakan juga al imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah qaulun ucapan lisan wa amalun dan perbuatan apa? badan wa i'tiqadun dan i'tiqad amalan apa? hati. Yazidu wayang kusu iman itu bertambah dan berkurang yazidu ta'ah bertambah dengan ketaatan wayang kusu bil maksiyah dan berkurang dengan maksiat. Hada huwal imanu inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah pengertian iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kulluhum semuanya. Sampai Imamul Bukhari rahimahullah beliau mengatakan, saya berjumpa dengan lebih dari seribu guru dari Mesir, dari Hijaz dan seterusnya kulluhum semua mereka lebih dari seribu guru ini Imam Al Bukhari rahimahullah dan semuanya adalah para ulama tentunya ya Taib mereka semuanya mengatakan iman itu kaulun ya, wa tiqadun wa amal ucapan perbuatan dan i'tiqad yazidu wa yangkus bertambah dan apa berkurang Nah, ucapan Imam Bukhari ini muhim, penting ikhwan. Karena di antara Bukhari dan Rasul SAW hanya tiga generasi. Sebagaimana Imam Ahmad juga demikian. Maka Imam Bukhari bersinggungan langsung dengan generasi terbaik sesudah para sahabat dan apa? Tabi'in. Bersinggungan dengan tabaul atba. Dan beliau berjumpa dengan seribu lebih dari guru beliau. Ya mungkin sebagiannya tabaul atba, sebagiannya adalah orang yang di bawahnya lagi. Nah, semuanya mengatakan iman adalah seperti itu. I'tiqad, keyakinan, wa qaul dan ucapan wa al-amal. Amal yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Nah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita perhatikan hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, coba kita lihat. Imam Ahmad mengatakan akmalul mu'minina imanan Beliau mengucapkan Rasul mengatakan akmalul mukminin imanan. Orang yang paling sempurna imannya. Ada istilah akmal paling sempurna. Berarti ada yang di apa? Bawahnya kan demikian. Ya. Tidak mungkin dikatakan ada yang paling sempurna kalau kemudian di bawahnya tidak ada, tidak kan mungkin. Ya. Fulan paling tinggi tubuhnya, berarti ada yang apa? Pendek, nah, mesti nah, itu langsung difahami. Taib. Maka tidak benar kalau dikatakan kaum mukminin imannya sama semuanya. Ini hadis rot, bantahan bagi orang-orang murjiah. Langsung berbantah dengan hadis ini. Orang-orang murjiah mereka mengatakan sama saja imannya al-fajir wa ya. Sama saja imannya orang yang fajir ya, pelaku maksiat dengan orang yang taat. Sama kata mereka. Ya. Jadi menurut mereka tidak ada orang yang akmal, sempurna imannya. Tidak ada yang bawahnya lagi, tidak ada. Padahal Nabi dengan tegas mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulukon. Ya. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Ini diantara maksud dari Imam Ahmad menyebutkan hadis ini adalah raddun alaman murjiah yang menyamakan orang-orang yang mengatakan dirinya Islam telah mengatakan masuk Islam semuanya sama imannya ndak Rasul mengatakan ada yang akmal berarti ada yang bawahnya lagi ada yang tidak sempurna imannya ini wadih jelas dari sabda Nabi SAW akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan ini kita dapatkan faedah ini ya yeah. Taib. Ini mungkin diantara sebab kenapa Imam Ahmad tidak menyebutkan hadis apa tadi? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Nabi mengatakan al-imanu bid'un sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nah. Baik. Sekarang Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah akan berbicara tentang tawaif kelompok-kelompok yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini dalam masalah iman kata Syekh Rabi hafidhullah, yusharikuhum al khawariju ahlu sunnah wal jamaah ya, ada yang mensekutu'i mereka dalam masalah pengertian iman dari kalangan orang-orang khawarij. Orang khawarij dengan ahlu sunnah ada kesamaan. Ya. Baik, Apa kesamaannya? Yani al khawarij ini ada kesamaan dengan ahlu sunnah dalam masalah iman ya kawan. Yaitu orang khawarij masih sama dengan ahlu sunnah ketika mereka mengatakan iman itu kaulun wa amal wa atiqad. Khawarij sama dengan ahlu sunnah ketika mengatakan itikot termasuk apa? Iman. Ucapan termasuk apa? Iman. Amalan perbuatan termasuk iman. Sholat termasuk iman. Ya, amalan perbuatan iman. Membaca Al-Quran termasuk iman. Semuanya iman. Sama di sini. Sampai di sini masih benar mereka. Ya. Walakin akan tetapi ini nah, letak kesesatan mereka. Walakin indahum al-iman la yazidu wala la Subhanallah. Namun orang-orang Khawarij ini letak kesesatan mereka di sini. Asal kesesatan mereka, mereka orang-orang Khawarij punya subhat. Mereka mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Yakni kalau ada sesuatu yang menyebabkan iman itu berkurang dengan banyak dalam hal ini, ini susah memahami pemikiran mereka. Memang sesat ya, susah difahami. Tapi ya seperti itu. Mereka mengatakan namanya iman kalau sudah kadung kemasukan dosa besar maka tidak ada istilah turun. Istilah mereka sudah hilang sama sekali. Yani kafir. Ini orang-orang apa? Khawarij. Tidak bisa lagi dikatakan iman. Sehingga mereka mengatakan li'annahu bimujarradi ma yartakibul muslimul kabirah yahruju minal islam. Mereka meyakini bahwasanya seorang muslim kalau melakukan dosa besar, ya, ini menunjukkan kekacauan mereka berpikir. Mereka mengatakan iman tidak berkurang, tidak pula apa? bertambah. Yakni kalau mereka melakukan dosa besar, orang muslim melakukan dosa besar, kafir. Ya, kafir. Nah. Ya. Tapi, Kalau ditanya dalil, ya, mereka tidak punya dalil. Dalilnya adalah akal. Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan di dalam Majmu' Fatawa di antara subhat mereka, mereka mengatakan mereka memberikan sebuah contoh ya. Seperti angka 10. Asyarah. Kalau berkurang satu sudah bukan 10 lagi. Apa namanya? 9. Ya. Ya sama. Iman, kalau dia sudah melakukan dosa besar, bukan lagi iman. Kalau bukan iman namanya apa? kafir. Seperti itu mereka pemikiran. Kalau asyarah seperti angka 10. Nah, ya. Baik. Faham Mas antum subhatnya? Ya. Ada lagi mereka sebutkan dalilnya. Mereka menyebutkan sebuah minuman. Ya. Minuman yang namanya sakan jabin. Nah, sakan jabin. Yaitu minuman yang di situ terdiri dari ada rasa asinnya, ada manisnya, yakni campuran tertentu namanya sakan apa? Jabin. Ya. Kalau bagian itu sebagian bagian minuman itu tidak ada, tidak lagi disebut sebagai apa? Sakan jabin. Untuk memudahkan pemahaman kita katakan skoteng misalnya, ya kan? Skoteng kan minuman tertentu. Ya. Baik, ada jahenya, ada apa namanya? macam-macamnya ya. Kalau kita hanya menyuguhkan jahe saja, kita katakan skoteng ya. Setuju tidak orang itu? Ya, bukan ini udus skoteng. Ya. Kalau bagian-bagiannya dibuang, sudah bukan lagi namanya apa? Skoteng namanya minuman jahe. Ya. Ya. Itu dalil mereka. Ya. Jadi namanya iman adalah satu kesatuan kata mereka. Kalau bagian ini dibuang bukan lagi iman namanya. Tetapi apa? Kafir. Dan mereka khususkan hanya dosa besar saja. Baik. Wabillahi taufik. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah. Padahal ya karena mereka berdalil dengan akal, sudah kita dalil juga dengan akal. lah. Ya. Kita katakan kepada mereka orang-orang khawarij. Ucapan kalian tidak benar tidak setiap sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian kalau dibuang sebagian-bagiannya itu kemudian namanya berubah. Banyak contoh. Barang kalau dibuang sebagiannya tetap namanya tidak berubah. Rumah contohnya. Ya. Baik. Rumah. Kita buang semua apa namanya pintunya. Kita buang semua jendelanya. Tetap orang mengatakan apa? Rumah. Iya. Tidak kemudian berubah menjadi apa? yang lain. Tetap namanya rumah. Ya. Termasuk juga pohon iman, yakni yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim sebagai permisalan iman, iman itu dipermisalkan dengan apa? Pohon korma. Ya. Hatta kita buang daun-daunnya, kita buang apa namanya? Nah, buah-buahnya, ya, dia masih hidup. Tetap dikatakan dia sebagai apa? Pohon korma. Apakah berubah namanya? Taib. Yani Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan dalil mereka adalah itu. Nah. Dan mereka berdalil dengan akal padahal secara akal pun juga tidak diterima. Apalagi kalau kita bicara tentang apa? Dalil. Betapa banyak dalil yang menunjukkan pelaku dosa besar tidak kafir. Kita sudah membahas kemarin dalam pembahasan apa? Syafa'ah. Ya. Orang-orang yang mereka masuk ke dalam neraka karena dosa besar, ternyata dikeluarkan dari neraka dengan apa? syafaat. Dengan syafaat. Setelah mereka menjadi arang, setelah mereka binasa, ya, dikeluarkan dari neraka. Ini dalil bahwasanya mereka ini masih muslim, masih mukmin. Ya. Ini orang-orang mana khawarij. Jadi antum perhatikan. Orang khawarij masih mengatakan ucapan, perbuatan dan keyakinan adalah apa? Amal. I iman. Namun mereka berbeda dengan ahlus sunnah. Mereka tidak mau mengatakan yazid wa yangkus. Ya ini berkurang dengan bertahap tidak. Maunya mereka kalau melakukan dosa besar langsung apa? Kafir. Tidak ada istilah berkurang. Menurut mereka hilang sudah. Ya. Tidak pantas dikatakan sebagai apa? Muslim. Berubah namanya menjadi kafir. Ya. Adapun murjiah, nah, Baik. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Dalam semua masail dan ahlu sunnah selalu berada di mana? Di tengah. Wasat bainahuma yuqabiluhum. Ya. Sebaliknya ya. berlawanan dengan orang-orang khawarij adalah murjiah. Ya. Orang-orang murjiah ya, mereka mengatakan iman adalah tasdik, cukup dengan apa? Tasdik, pembenaran. Yani hanya amalan hati saja. Tasdikul qalbi faqat. Ya, tasdikul qalbi faqat, membenarkan dalam hati saja. Awil ma'rifah atau hanya ma'rifat saja. Kama indal jahmiyah, sebagaimana di kalangan orang-orang jahmiyah. Jahmiyah pun juga termasuk murjiah au tasdiqun au tasdiqun bil qalbi kama inda ghulatil murji'ah ya Taib. jadi intinya mereka sama mengeluarkan apa amalan dari bagian apa iman ya. murji'ah itu banyak ada jahmiyah termasuk murji'ah termasuk murji'atul fuqaha juga sama murji'ah intinya sama mereka mengeluarkan amalan dari apa iman Amalan bukan termasuk iman. Wa inda murji'atul fuqaha al-imanu i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Ini murji'ah yang paling ringan adalah yang disebut sebagai murji'atul fuqaha. Ya. Murji'ah banyak. Tapi yang paling ringan adalah murji'atul fuqaha. Murji'ahnya fuqaha. Nah. Ya. Ya, ini mereka mengatakan iman adalah i'tiqad, keyakinan dengan hati dan qaulun bil lisan. Ucapan dengan lisan masih termasuk apa? Iman. Harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau Jahmiyah tidak, cukup makrifah Hatta tidak mengucapkan apa? Syahadatin. Maka menurut orang-orang Jahmiyah, iblis adalah apa? Mukmin. Taib. Iblis adalah mukmin. Karena iblis ya Baik, apa? Mengatakan? Bukan mengatakan. Baik. Yakin dan tahu betul siapa yang menciptakan. Ya kan? Bahkan memanggil Allah Azza wa Jal berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diperpanjang umurnya. Ya. Mohon kepada Allah, tahu dia siapa yang menciptakannya. Ya. Taib. Dan Jaham bin Sofwan adalah pencetus apa? Jahmiyah. Baik. Dan para ulama mengkafirkan dia. Namun Ibrahim Ruhaili ya, di antara penyimpangan-penyimpangan dia dia mengatakan bahwa Jaham bin Sofwan tidak apa? Ya, yakni saya tidak mengkafirkan siapa? Jaham bin Sofwan. Yani, menyelisihi tapi banyak dari ucapan para ulama meremehkan tentang permasalahan ini. Nah, ini diantara ya mufradat keanehan-keanehan yang dulu tidak ada pada Ibrahim Ruhaili. Wabillahi taufiq. Dan kita tidak menyangka ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah dan kita mohon pada Allah keselamatan untuk diri kita semuanya. Al-qulub baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Hati itu diantara dua jari jemari Allah azza wajalla. Baik dan kesesatan-kesesatan yang lainnya. Nah, di dalam masalah inilah Taib murjiatul fukoha lebih ringan daripada murjiah yang lain. Ya, ya. Jadi kalau ada istilah murjiatul fukoha, ya, adalah murjiah yang paling apa? Ringan. Ya. Karena masih mengatakan iman itu keyakinan dan harus dia apa? Ucapkan. Ya. Harus yakin tapi kalau Jahmiyah tidak. Tak, tak yakin tidak apa, yang penting ma'rifah. Ngerti sudah. Nah, ini lebih parah lagi. Tapi mereka juga dikatakan murjiah. Karena sama. Mereka menganggap amalan bukan termasuk dari apa? Iman. Ya. Taib. Qala al-mu'allif. Berkata Syekh Rabi. Wala yadkhulu indahum al-amal fi musammal iman dan mereka tidak mengatakan amalan itu termasuk bagian dari apa? Iman. Nah, ini bedanya orang-orang Khawarij dengan orang-orang apa? Murji'ah. Dan orang-orang Murji'ah mereka banyak. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Dan yang paling ringannya adalah apa yang disebut oleh para ulama dengan Murji'atul Fuqaha. Amma ahlus sunnah. Adapun ahlus sunnah, fa'amalul kulub wa a'malul jawarih dakhilatun fi musammal iman. Adapun ahlu sunnah maka mereka meyakini bahwasanya amalan-amalan hati dan amalan-amalan jawarih semuanya masuk ke dalam iman ba'da tasdiq sesudah adanya tasdiq harus ada keyakinan pembenaran yakin betul apa yang dia apa, ucapkan ya dan memasukkan amalan termasuk bagian dari apa? Iman. Fal imanu maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya iman itu yasmulu mencakup al-i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Wa amalul kulub dan amalan-amalan hati seperti misalnya khauf takut kepada Allah wa hubbuhu dan cinta kepada Allah wa roja'uhu dan roja warahbah ilaihi watawakul dan juga tawakul tawakal kepada Allah. Hadhihi kulluha min a'malil qulub. Semuanya ini termasuk amalan-amalan apa? hati. Nah. Di sini Syekh Rabi Taib merinci beberapa contoh. Nah, ya. Taib amalan-amalan hati seperti mana? Khauf, waraja, waraghbah, watawakkul. Nah. Wahia dan semuanya ini min somimil iman. Termasuk dari inti iman, yaitu iman. Ya. Ini iman. Tawakal termasuk iman. Mahabbah termasuk iman. Rasul mengatakan awsaku ural iman al hubbu fillah wal bughdu fillah. Termasuk dari sekuat-kuat ikatan iman adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Berarti cinta ini bagian dari iman. Wal bughdhu fillah juga bagian dari apa? Iman. Ayatul iman hubbul ansor. Termasuk tanda iman adalah mencintai orang-orang yang ada ansor. Wa ayatun nifaq dan tanda kemunafikan adalah bughdul ansor, membenci orang-orang apa? Ansor. Iya. Kemudian Kata Syekh, wala yakumul imanu illa biha. Dan iman tidak akan tegak kecuali dengan amalan-amalan hati ini. Wala yakunu illa biha. Wa kadhalika amalul jawarih. Juga amalan jawarih. Yang tampak dengan tangan kita, dengan kaki kita. Minas saum. Seperti puasa, wassalah. Dan juga salat, wazakah. Dan juga zakat. Wasairu takalif. Dan semua beban-beban yang Allah tugaskan kepada kita. Al-jihad wa masyakala dzalik dan yang semisalnya. Ya. Hatta innal adza yumatu minat tariqi minal iman. Bahkan sampai kotoran gangguan duri yang di apa namanya? singkirkan dari jalan itu termasuk bagian dari apa? iman. Dan ini wadih ikhwan dalam hadis Abu Hurairah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha yang paling tingginya la ilaha illallah wa adnaha. Dan yang paling rendahnya imatatul adha minat tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wahadal iman dan iman ini dengan pengertian ini masuk di dalamnya i'tiqad amalan dan ucapan yazidu bertambah bitta'ah dengan ketaatan wayang kusu dan berkurang bil isyan dengan kemaksiatan yazidu akan terus bertambah ila an yasila amsalal jibal sampai tinggi seperti gunung wayang kus dan akan berkurang ila an yasil ila adna misqal darratin min iman sampai kepada apa namanya derajat yang paling rendah miskol zarrah seberat apa? Sawi dari imam. Yani dia masih iman. Tapi kita ingat hadis syafaat dulu. Ketika Nabi SAW menyebutkan hadis syafaat, ya, Taib Rasul SAW menyebutkan hadis tentang syafaat dikatakan dalam hadis itu keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya masih ada seberat apa dinar dari iman keluarkan dari neraka orang yang masih memiliki iman seberat separuh apa dinar keluarkan dari neraka orang yang memiliki iman walaupun seberat biji apa namanya korma kemudian keluarkan seberat darah yang masih memiliki seberat apa darah keluarkan lagi yang lebih rendah dari darah adna adna adna misqala darratin min iman ya. nah ya ini bisa bertambah terus sampai berkurang ya ini berkurang sampai dia masih memiliki apa iman ya. baik sampai keluar dari apa? Iman, Islam. Ini kalau ini sudah tidak berkurang lagi, sudah hilang sudah. Habis. Adapun tadi orang-orang khawarij tidak ada istilah berkurang sampai adna adna adna miskol tidak ada. darroh. Tapi yang ada pada keyakinan mereka kalau sudah melakukan dosa besar apa? Kafir sudah. dari ada istilah yazid yang kus. Nah. Nauzubillah Nah. Kebalikannya adalah apa? Orang murjiah. Melakukan dosa besar tetap saja Ka'amsal al-jibal. Imannya seperti apa? Gunung. La yang kus. Ya. Jadi sama saja orang-orang murjiah dan khawarij sama iman itu la yazid wa la yang kus. Coba. Nah. Sama-sama mengatakan la yazid wa la apa? Yang kus. Tapi pemahamannya beda. Kalau murjiah tetap seperti gunung. Kalau apa namanya? Nah, khawarij sudah hilang. Nah. Adapun ahlu sunnah. Tapi bertahap yang kus, yang kus, yang kus, yang kus, yang kus sampai baru bisa apa namanya keluar. Nah, dan dalil yang ada pada ahlu sunnati wal jamaah ya, adalah alkitab was sunnah sehingga mereka tidak bergeser dari keyakinan tersebut. Ya. Baik, sampai di sini ikhwan masih menyisakan pembahasan tentang iman ya, tentang orang-orang murjiah dan orang-orang khawarij. Insya Allah kita ulangi lagi ya pembahasan ini. Nah, Taib. Dan insyaallah taala nah, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal ini wadih jelas dalam ucapan beliau wal iman kaulun wa amal iman itu ucapan dan perbuatan yazid wa yangkus bertambah dan berkurang sebagaimana disebutkan dalam hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الله وبحمدك Thank you. するんだから。い？しこ伸びしたね。